Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haniyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Yang mana syarah ini terakhir kita ambil adalah seputar apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Naam. Kata beliau di sini masih halaman 101 ya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala beliau mensyarah ungkapan al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud namanya Abdullah. Nah, Abu Dawudnya namanya Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahmatullah alaihi. Nanti dihafal ini ya. Tulis dihafal. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Dawudnya namanya Sulaiman Ibnul Ash'af Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Coba antum ucapkan. Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman Ibn Ash'af. Terbalik. Ash'af. Pertama hamzah, kedua ain. Jangan terbalik, ini penting sekali ini. Ash. Labas. Terus lanjutannya? As-Sistani rahimahullah taala. Naam la Khair insyaallah. Antum bisa ucapkan bismillah. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Bismillah enggak masalah ucapkan. Kan Abu Sulaiman, bukan Abu Sulaiman, Sulaiman namanya, Sulaiman bin Ash Af As-Sistani rahimahullah. Naam, labas. Kata beliau Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Fayanbaghi lil muslim an yanama mubakkiran." Ini perhatikan baik-baik ini. Wa dan nafsah. Selayaknya bagi seorang muslim untuk tidur cepat, mubakkiran, tidur awal. Kalau enggak ada keperluan, enggak ada ritual-ritual yang bagus yang baik, tidur awal. Wa dan nafsah dan dia memperbaik apa? Memper nam, membiasakan dirinya. Jadi kalau malam sudah jadwal tidur, tidur, istirahat. Jangan berdagang. Jangan apa? Bergadang, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi ingat baik-baik. Karena apa? Karena tujuannya nanti sepertiga malam terakhir itu kalau bangun mudah gitu loh. Paham ya? Paham ya, baik-baik ya? Ketika sepertiga malam terakhir biar bangunnya mudah. Innamasyai'u bil i'tiyad. Sesuatu itu terbiasa tergantung dengan apa? Kebiasaan. Sesuatu tergantung dengan kebiasaan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Jadi ada ungkapan Jawa yang bagus juga apa itu? alon-alon waton kelakon. Ya? Pelan-pelan tapi dilaksanakan gitu loh. Nah, barakallahu fikum ini. Inna masyai'u bil ihtiyat. Sesuatu itu akan terwujudkan dengan kebiasaan. Orang kalau berbiasa, itu enggak bangun sekali saja merasa kehilangan. Tadi kok kenapa enggak sholat ya? Padahal hukumnya apa sunnah? Muakkadah gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Li ajli an yakuma akhiral lail. Tujuannya kenapa barakallahu fikum? Naam, tujuannya Tujuan awal itu apa tujuannya? Tujuannya agar dia bisa bangun di akhir malam. Tujuannya agar bisa bangun di akhir malam. Faida awad awwada nafsahu hada ta'awwadat. Apabila dia membiasakan dirinya, membiasakan jiwanya, maka dia pun akan terbiasa. Di rumah pun juga sama saja, bukan karena santri saja yang diingatkan bukan. Yang di rumah yang punya keluarga pun bangun sepertiga malam terakhir. Selimut diangkat bismillah keluarga dibangunkan, anak, istri, tanya, ya? Dibiasakan seperti itu agar rumah itu hidup, bukan yang hidup lampunya saja, orangnya pun hidup. tanya, ya? Orangnya hidup beribadah kepada Allah taala. Sepertiga malam terakhir, jangan dilupakan. Ini termasuk ibadah yang mulia, sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tidak ketika mukim, tidak pula ketika safar. Na'am barakallahu fiikum. Amma idza awadaha al-kasala wan-nauma tapi kalau orang itu membiasakan dirinya, jiwanya dibiasakan dengan malas-malasan, tidur terus, fa innahu yasqulu 'alaiha hatta al-qiyamu lis-salatil fajr iya, ini. Kalau orang terbiasa malas-malasan, terbiasa tidur, suka tidur, maka berat baginya. Jiwanya itu berat sekali, kayak seakan-akan ditimbun apa? Ditimbun bangunan itu loh. Berat bangunnya itu. Hingga bangun untuk salat subuh pun berat. Ini hatal qiyam li salatul fajr hingga salat subuh pun berat ini hindari barakallahu fikum biasakan semangat paham ya tidur awal wah ana mau tidur awal lah kenapa nanti ketika azan pertama biar bangunnya cepat misalkan setelah itu nanti bagaimana setelah itu ingat lagi wah belum salat subuh juga ya paham ya sehingga dia pun kalau seandainya tidur sejenak itu ingat jangan setelah tidur habis azan pertama perhatikan baik-baik habis azan pertama sudah salat tidur bablaskan sekalian Sampai apa? Orang sudah selesai sholat subuh baru bangun. Jangan. Itu nggak bagus barakallahu fikum. Dan siapapun nggak bagus. Paham ya? Termasuk perkara-perkara yang tidak bagus. Allahumma musta'an. fa'yan bagil muslimi an la tafutahu hadhil fursah. Perhatian baik ini. Selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak terluputkan fursah ini, kesempatan. Naam, sepertiga malam terakhir dalam sehari semalam terulang berapa kali? Al-akh. Sekali saja fursah kesempatan. Nah, walaupun kita tidak di market dari mahat, bangun, gerakkan tubuh-tubuh kita. Nah, barakallahu fikum ini hadiah yang perlu diperhatikan baik-baik. Nanti kalau pulang ke kampung terapkan ini. Paham ya? Terapkan di keluarganya, terapkan di rumah-rumah kita barakallahu fikum. Hidupkan rumahnya. Walaupun tidak harus menghidupkan lampu, orangnya hidup, salat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dikabulkan sudah. Enggak usah banyak bicara. Ana udah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan Ustaz, tergesa-gesa namanya. Beliau udah berdoanya berapa kali? Baru 100 kali. Baru 100 kali aja sudah sudah apa ngeluh. Paham ya? Hatta antum doa 1000 kali pun kalau sebelum nampak dikabulkan ingat tiga perkara. Tiga perkara dibalik orang berdoa. Pertama apa Fadri? Orang yang berdoa itu kalau belum nampak dikabulkan, Kenapa? Naam, disimpan nanti di akhirat. Kedua, la ba'as khair insyaallah. Sakit. Syafakallah, Allah yashfik. Yang kedua, apa? Naam, dipalingkan dari orang tersebut perkara-perkara yang akan membahayakan dirinya. Perkara-perkara kejelekan yang akan mengenai dirinya di paling awal wa taala. Yang ketiga didoakan yang ketiga dikabulkan secara langsung dalam waktu dekat atau waktu yang panjang. Ini terbukti barakallahu fikum. Kalau enggak percaya apa? Buktikan sudah. Paham ya? Antum berdoa kepada Allah, ya Allah, tenangkanlah hati kami. Ya Allah, berilah kami kemuliaan. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki ini mencakup apa saja? Sandang, pangan, makanan, minuman, harta. Rezeki yang paling besar rezeki apa? Hah? keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan Sunnah hingga akhir hayat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kalau kita minta merengek-rengek? Kalau kepada Allah Taala boleh enggak merengek-rengek? Merengek-rengek. Boleh enggak? Boleh, bahkan harus. Kalau seandainya kita misalkan barakallahu fikum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hatta kita merengek-rengek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak masalah. Memang Allah Taala senang kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum telah berkata Rabb kalian berdoalah kalian kepadaku aku aku kabulkan kurang apa lagi sudah paham ya sepertiga malam terakhir jangan terluputkan bangun ya nah jangan malas-malasan hindari nih kata beliau adapun kalau dia membiasakan jiwanya malas-malasan tidur maka berat baginya hatal qiyamul salatil fajr hingga berdiri untuk salat fajar salat subuh pun berat fayan bagilil muslim an la tafutahu hadil fursah maka hendaknya seorang muslim tidak terluputkan kesempatan yang sangat besar ini. Wa nidaul ilahi. Ini seruan siapa yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seruan ilahi. Nah, seruan Allah Subhanahu wa taala wa an yakuna hadiran. Hendaknya dia hadir. Yang manggil Allah taala kok enggak mau hadir. Siapa yang berdoa, mau berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta aku beri. Siapa berdoa, eh, siapa minta ampun aku ampuni. Siapa yang menyeru ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak mau datang? Kalau yang menyeru orang dikabarkan diumumkan nanti malam sepertiga malam terakhir ada akan pembagian fulus. Paham ya? Di Masjid Darut Taqwa. Per akan diberikan fulus 500 ribu. Kalau seandainya benar seperti itu, niscaya orang-orang akan berbondong-bondong datang sebelum waktunya biasanya. Paham ya? Wah, nggak enggak mau terlambat ana. Enggak mau ter... jam 2 datang dia. Jam 12 pun sudah antri di luar. Paham ya? Itu padahal yang nyeru orang. Coba kalau yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Padahal panggilan ini umum, antum mau di rumah, mau di masjid bisa dilakukan, ya enggak? Sepertiga malam terakhir. Ingat baik-baik itu. Naam. Disaksikan salatnya oleh para malaikat. Jadi hindari yang namanya malas ya, malas, ngantuan. Paham ya? Orang itu macam-macam karakternya. Ada yang suka ngantuan. Di mana saja ngantuk itu ada. Ada juga yang dia masya Allah, pandangannya tajam terus. Semangat dia. Paham ya? Paham ya? Ada seperti itu modelnya ada. Nah, apa maksudnya ya? Jadi yang misalkan dia punya penyakit ngantuan itu ada obatnya. Obatnya diantaranya disebutkan nah barakallahu fikum oleh para ahli tajrubah, orang-orang yang sudah pernah praktekkan dibekam. Itu diantaranya. Nanti dibekam bagian kepala. Paham ya? Biasanya itu nanti orangnya akan semangat dia. Enggak ngantuan lagi. Itu biasanya ya, yang sudah terbukti dan membuktikan seperti itu. Solusi yang terlain, yang lain apa? Berwudu dia. Kalau ngantuk coba antum wudu, bismillah. Insyaallah bismillah sembuh. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam, itu termasuk obat-obat yang perlu diperhatikan baik-baik. Kita tutup yang terakhir. Wallahu jalla wa ala yaqul fi wasfi ibadil muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai atau ketika mensifati dalam keadaan sifati hamba-hambanya yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un mereka itu kalau malam harinya, nah barakallahu fikum, mereka istirahatnya bisa dikatakan sedikit. Sisanya bagaimana? Qiyamul lail. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurnya, di waktu waktu sahur. Waktu sahur berarti apa? Adzan pertama kan kurang lebihnya. Nah, mereka beristighfar, bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, dan bagian dari amalan tersebut maka jadikan tahajud sebagai amalan tambahan untukmu jangan malas-malasan nah tahajud sudah kita lewati nah kalau seandainya itu nggak mampu banyak dua rokaat salam ditutup dengan witir satu rokaat. setelah itu berdoa ya berdoa jangan langsung tidur berdoa paham ya berdoa serius ya Allah minta apa saja yang kamu inginkan berupa kebaikan Insya Allah dikabulkan kalau nggak percaya apa buktikan buktikan Nah, dan ini memang sudah Anda buktikan ya, alhamdulillah ikhwah yang lain sudah buktikan juga mungkin benar-benar terwujudkan itu loh. Antum minta diberi. Masya Allah. Nah, kalau yang belum bisa merasakan ya diresapi saja. Diresapi insyaallah lama-lama merasakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qala wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu adzan pertama itu ya. Nah, ketika terbit fajar apa namanya? Fajar kadib. Fajar kadib itu kalau antum berada di gunung yang tinggi atau misalkan antum berada di ufuk bagian timur yang tidak ada penghalangnya, antum melihat ufuk bagian timur. Kalau muncul sematan cahaya putih, setelah cahaya putih kok hilang lagi, gelap lagi itu namanya fajar katib. Paham ya? Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, itu muncul apa? Cahaya putih yang cahaya putih tersebut semakin terang terang terang terang. Itu baru fajar shadiq namanya. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Fal istighfaru waktu tas-sahari lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat. Nah, apa kata beliau? Istighfar di waktu sahur. Ya, di waktu sahur ya kurang lebih sepertiga malam terakhir tadi itu memiliki keutamaan daripada yang lainnya dari waktu-waktu yang ada. Mafhum insyaAllah ya? Nasallahu salamat al-afiyah fi dunia wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibuhu wa yardahu walhamdulillah rabbil alamin.